قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من babnya orang haqqaqa yang memurnikan dia at-tauhid pada tauhid dakhala maka masuk dia al jannata pada surga bighairi hisabin dengan tanpa hisaban. Orang yang memurnikan tauhidnya dari dari campuran syirik, dari kotoran maksiat, dari kotoran bid'ah akan masuk surga tanpa hisaban. Jadi kalau tauhidnya murni, nggak kecampur syirik, nggak kecampur bid'ah, nggak kecampur maksiat, akan masuk surga tanpa hisaban. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Inna Ibrahim sesungguhnya Nabi Ibrahim. Karena ada siapa Nabi Ibrahim itu ummatan, pemimpin, contoh. panitan yang tunduk. panit itu selalu patuh billahi kepada Allah. Hanifan lagi fanatik. Apa artinya fanatik di sini? Berpaling dari semua selain Allah. Fanatik pada tauhid. Hanif itu asal maknanya doyong dan condong. Nah, tapi condongnya kemana? Kepada Allah, Rasul. Condongnya kepada eh, tauhid, itu namanya hanif. Jadi dengan syirik nggak mau sama sekali. Dengan bid'ah nggak mau sama sekali. Itu namanya hanif. Walam yaku dan tidak ada siapa Ibrahim iku minal musyrikin. Termasuk orang-orang yang musyrik. Waqala dan berfirman siapa Allah? Walladina dan orang-orang hum mereka birabbihim pada Tuhan mereka ikula yusyrikun tidak mensekutukan mereka. Coba kita baca syarahnya. Yang pertama munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Innal musannif rahimahullah amma dzakara tauhid wa fadlahu nasaba an bayana tahqiqihi penulis atau penyusun ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyebutkan hukumnya tauhid, pengertian tauhid itu apa, keutamaan tauhid itu apa. Kemudian dia teruskan dengan menyebutkan bagaimana jika seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya. Atau bagaimana cara memurnikan tauhid itu. Sebab apa? Li'annahu la yasulu kamaluhu la yasulu kamalu fadlihi illa bi kamali tahqiqihi. Karena keutamaannya tauhid itu baru bisa didapatkan secara sempurna kalau tauhidnya bisa dimurnikan secara sempurna atau diwujudkan secara sempurna. Berarti kemarin ya sudah-sudah keutamaannya adalah orang yang bertauhid pahala tauhidnya adalah apa? Aman dari neraka. Keamanan dari neraka itu sempurnanya ya dengan sempurnanya tauhid. Kalau tauhidnya sempurna, sepenuhnya dia sempurna dari neraka. Kalau tauhidnya nggak sempurna, maka keamanan dari neraka yang didapatkan juga tidak sempurna. Orang yang bertauhid tidak akan disentuh oleh neraka. Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Apakah tidak disentuh neraka sama sekali? Dia ya tergantung kesempurnaan tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna, bersih, maka tidak akan tersentuh neraka sama sekali. Tapi kalau tauhidnya nggak bersih, tauhidnya kurang, ya kemungkinan dia juga akan tersentuh oleh neraka walaupun nggak sampai kekal. Dari sini kemudian Eh, diterangkan lagi bagaimana kalau orang itu tauhidnya sempurna. Tauhidnya bisa bersih betul. Hakikat tauhid artinya khallasahu wa saffahu. Memurnikan tauhid wa saffahu dan membersihkan tauhidnya. Min syawa'i syirki wal bid'ah. Dari kotoran syirik dan bid'ah wal ma'asi. Bighairi hisab Aila muhasabata alaihi. Dia nggak dihisab sama sekali. Ummatan ay qudwatan wa imaman mualliman lil khair adalah panutan tokoh yang mengajarkan kepada kebaikan. Kadang umat itu bermakna sekelompok orang. Kadang umat itu bermakna pemimpin atau contoh Kadang umat itu bermakna apa? Agama. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Umat di sini bermakna panutan tokoh yang mengajar pada kebaikan. Qanitan al-qanut dawamut ta'ah. Qanut itu langgeng apa? Terus menerusnya ketaatan. Ini orang yang qanit adalah orang yang selalu taat. Hanifan al-hanif al-muqbil ala Allah. Orang yang selalu menghadap semangat untuk urusan Allah. Al-mu'rid an kulli masiwa. Yang berpaling dari semua selain Allah. Jika dikatakan fanatik. yang nggak mau menoleh kepada selain Allah. Kenceng ngadepnya. Hanya kepada Allah. Walam yaku asluha yakun. Asalnya kalimatnya yakun. Khudifatin nunu takfifan. Nunnya dibuang untuk meringankan. Jadinya walam yaku. Minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrik. Eh maksudnya. Qad farakal musyrikin dia telah memisahi orang-orang musyrik bil qalbi wal lisan wal badan dengan hati lisan dan badan hatinya dia benci dengan kemusyrikan lisannya dia mengucapkan dia tidak senang dia benci dengan kemusyrikan badannya juga begitu Gak mau sama sekali menyembah berhala gak mau wa ankara ma kanu alaihi. Nah, bahkan sudah mengingkari apa yang mereka lakukan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak mensekutukan Tuhan mereka. Artinya la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Tidak menyembah selain Allah bersama Allah. Al-ma'na li jamali lil ayatil ula. Makna global dari ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam di arba'i sifat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan empat sifat. As-sifatul ula annahu kana qudwatan fil khair. Nabi Ibrahim adalah panutan dalam kebaikan. Kenapa? ditakmirihi maqam as-sabri wal yakin. Karena dia telah menyempurnakan kesabaran dan keyakinannya. Jadi sudah terbukti kesabarannya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan yang haram, sudah terbukti. Sampai diperintah menyembelih anaknya pun dia berangkat. Sampai dibakar pun dia tidak terpengaruh. Tadi adalah kudwatan fil khair. Panutan dalam kebaikan. Alladaini bihima tunalul imamatu fiddin. Keyakinan dan kesobaran itu adalah syarat seseorang mencapai derajat ketokohan dalam agama. Maksudnya gimana? seseorang baru bisa dikatakan sebagai tokoh dalam urusan agama kalau sudah teruji kesabarannya dalam materi agama dan sudah teruji keyakinannya. Tanpa keduanya itu orang tidak akan layak dijadikan sebagai contoh panutan dalam agama. As-sifah athaniyah kana كان خاشعا مطيعا ala على taala. Ibrahim adalah orang yang khusyuk, taat, dan selalu beribadah kepada Allah. Mana apa tadi? Konut. Selalu khusyuk, selalu ibadah. Asyifah al-thalithah, annahu kana mu'ridan anis syirik. Nabi Ibrahim berpaling dari perbuatan syirik. Mukbilan ala Allah. Menghadap hanya kepada Allah. As-sifatur rabi'ah bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Jauhnya Ibrahim dari syirik dan memisahinya Nabi Ibrahim, menjauhnya Nabi Ibrahim dari orang-orang musyrik. Jadi tidak hanya nggak syirik kok, tapi orang musyrik juga dia jauhi. Munasabatul ayati lil babil lil bab. Kesesuaian ayat yang pertama tadi dengan bab apa? Annahu wasafa khalilahu bihadihi sifat. Allah mensifati kekasihnya khalilah dengan sifat-sifat ini. Allati hiyal ghayatu fi fi tahqiq tauhid. Yang merupakan puncak dalam memurnikan atau mewujudkan tauhid. Artinya orang itu baru bisa dikatakan memurnikan tauhid, mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya kalau sudah bisa seperti Nabi Ibrahim. Selalu dalam ketaatan. Berarti selalu dalam ketaatan gandengannya jauh dari kemaksiatan. Apalagi berpaling dari syirik. Ibadahnya semua yang ada padanya hanya untuk Allah. Kemudian menjauhi syirik dan orang-orang musyrik. Orang yang sifatnya seperti ini baru bisa dikatakan haqqaqat tauhid. Telah mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya telah memurnikan tauhidnya. Wa qad umirna bilik jidai bihi. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti, untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Bi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Seperti dalam firman Allah, Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Termasuk yang utama adalah contoh dalam hal menetapi tauhid yang sesungguh-sungguhnya. Dalam hal memurnikan tauhid yang semurni murninya. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi standar Nah, panutan memurnikan tauhid standarnya adalah Nabi Ibrahim itu contohnya. Munasabatul ayat tsaniyah lil bab. Adapun ayat yang kedua hubungannya dengan bab apa? Annallaha ta'ala wasafal mu'minina sabiqina al jannat bisifatin. Allah mensifati menyebut sifat-sifatnya orang iman yang paling dahulu masuk surganya dengan beberapa sifat. Apa saja sifatnya orang-orang iman yang akan masuk surga lebih paling dulu? A'zamaha at-tana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a. Sifat yang paling besar adalah mereka tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Jadi orang iman yang termasuk golongan pertama kali masuk surga, sifat utamanya adalah bersih dari syirik. La yusyrikuna syai'an minasyirki. La khafiyan wa la jaliyan. Jadi mereka tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Baik syirik yang khafi, syirik yang enggak tampak seperti apa niat yang salah, riya, sum'ah, atau keyakinan-keyakinan yang salah. Itu juga syirik yang tidak tambah, yang khafi. Ataupun syirik yang tampak, yang jelas. Seperti yang menyembah berhala. Apalagi sihir. Apalagi kedukunan Itu syirik yang tampak. Wa man kana kadzalika faqad balagha min tahqiqi tauhid an nihaya Orang yang bisa begitu berarti dia sudah sampai pada puncak mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Sudah sampai pada puncak memurnikan tauhid yang sesungguh-sungguhnya. itu apa? Gak syirik sama sekali. Eh, orang mempraktekkan tauhid yang sesungguh-sungguhnya itu berarti sudah gak syirik sama sekali. Baik syirik khafi ataupun syirik jadi. Baik syirik asgar ataupun syirik akbar. Teorinya gampang, prakteknya Jadi, Kalau syirik akbar mungkin kita lebih waspada ya sirik asghar ini yang kita sering lalai. Berapa kali kita ibadah niatnya pamer. Sering kali, sering kali kita ibadah niatnya pamer. Amal soleh niatnya pamer. Dari ilmu niatnya pamer. Berapa kali itu? Dari ilmu tujuannya untuk pinter-pinteran. Syirik gak tuh? Syirik. Cari ilmu tujuannya untuk cari pangkat. Syirik gak tuh? Syirik. Cari ilmu tujuannya biar pintar debat. Syirik gak tuh? Syirik. Syirik-syirik yang seperti itu kita sering sering lupa. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, Inna akhwafa ma'alaikum syirk. Rasulullah mengatakan, Ala inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran. Nah, syirik yang aku khawatirkan bukan kalian balik nyembah nyembah bulan, nyembah matahari bukan. Walakin amalan li ghairillah. Syahwatan ya. Nah, akan tapi amalan-amalan yang tidak karena Allah dan ambisi-ambisi yang terselubung. Itu syirik. Makanya golongan al-muqarrabin itu Dullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Yang paling banyak bisa masuk golongan al-muqarabin adalah orang-orang awal. Orang-orang dulu. Orang sekarang sedikit. Kita merasakan sendiri bagaimana beratnya membersihkan diri dari niat yang tidak karena Allah. Ma yustafadu minal ayatain dan bisa diambil dari kesimpulan dari dua ayat itu. Yang pertama fadilatu abina Ibrahim alaihi salam. Keutamaan bapak kita yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak dalam apa? Dalam nasab? Bukan, tapi bapak dalam agama. Bapak dalam akidah, bapak dalam ilmu. Keutamaannya Nabi Ibrahim. Di mana? Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai ummatan qanitan lillahi anifa sebagai seseorang yang bisa dicontoh bisa jadikan panutan selalu taat pada Allah selalu khusyuk dan tidak terlibat syirik sama sekali yang kedua, al iktidau bihi fi hadhihi sifat al-azimah. Dan contoh Nabi Ibrahim di dalam sifat-sifat yang sangat besar ini. Sifat apa tadi? Bisa jadi contoh dalam kebaikan. Jadi contoh dalam kesabaran. Jadi contoh dalam keyakinan. Yang kedua, selalu khusyuk, selalu taat, selalu jauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, berpaling dari syirik ibadahnya murni hanya untuk Allah. Apapun bentuk syiriknya. Yang keempat, selain jauh dari syirik juga menjauhi orang-orang syirik Yang ketiga, bayan sifat allati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan tentang sifat yang dengan sifat itu berarti kita sudah mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi sifatnya orang yang mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya, yang memurnikan tauhid, itu seperti apa? Seperti sifatnya Nabi Ibrahim tadi. Kalau sifat kita sudah seperti Nabi Ibrahim tadi, jadi kita sudah mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang keempat wujubul ibtiadi 'anil syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauh dari syirik dan orang-orang musyrik dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Memisahkan itu tidak sekedar tempatnya jauh dari orang musyrik gitu saja enggak. Memisahkan itu berarti kita dia tidak condong kepada mereka, tidak mendukung kegiatan mereka. Itu namanya ibtiat anil musyrikin. Rumahnya enggak campur, tapi orang musyrik punya acara-acara apa, kita ikut jadi supporter. Nah, orang musyrik mengadakan perayaan-perayaan syirik, kita jadi penonton. Alasannya apa? Nonton pertunjukan budaya. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Seperti biasanya ada eh, arung haji, apalagi persembahkan sesajen-sesajen untuk laut misalnya. Nah, itu nonton saja nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena apa? Kita harus ibtiat anil musyrikin wa syirik. Nah, harus menjauh dari syirik dan orang-orang musyrik nonton jaranan. Boleh enggak tuh? Enggak boleh. Enggak boleh. Nonton saja enggak boleh. Kenapa? Kita harus menjauh dari syirik dan orang-orang musyrik. Lah kok malah dinikmati? Nah, ikut goyang-goyang. yang itu dulu ya Yang kelima wasul mukminin bitahqiqit tauhid mensifati orang-orang iman dengan mentahkikan, mempraktekkan tauhid dengan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, orang iman yang sempurna imannya adalah orang iman yang sempurna dalam tauhidnya. Sempurna tauhidnya berarti sempurna imannya.